بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله Rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan ringkasan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wal raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Bimbingan akidah Islam yang benar dan bantahan terhadap akidah-akidah yang menyimpang. Kita akan memasuki satu pasal yang sangat penting yang berjudul Naqdu Syubuhatil Musyrikin allati yata'allaquna biha fi tabriri syirkihim fi tauhidil ilahiyah membantah syubhat orang-orang musyrik yang mereka gunakan untuk melegalkan kesyirikan mereka di dalam tauhid uluhiyah. Kalau antum punya buku bagus ya, kita bisa belajar lebih detail lagi, lebih dalam. Hmm. Yang punya buku, bukunya taruh di atas tas, ya. jangan taruh di lantai. Hmm. Dimuliakan ada nama-nama Allah, ada ayat Allah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan. Sebagaimana majelis ilmu yang disampaikan ayat-ayat Allah juga dimuliakan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu berasal dari ketakwaan hati. Baik, kita lanjutkan. Jadi bab ini apa tadi judulnya? Bantahan terhadap syubhat kaum musyrikin yang mereka gunakan untuk membolehkan kesyirikan mereka dalam tauhid uluhiyah. Apa arti syubhat? Syubhat itu maknanya pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan dalil, pendapat-pendapat yang menyimpang namun kelihatannya benar. Itu artinya syubhat. Pendapat-pendapat yang salah tapi kelihatannya benar. Ya. Antum usahakan ya beli buku ini. Murah kok. Berapa harganya, Hah? 40-an. 80-an, ya. Minta diskon lah. Ya. Jadi itu namanya syubhat. Pendapat-pendapat yang menyimpang, yang sesat tapi seakan-akan benar. Disinilah mengapa banyak orang tersesat. Karena kelihatannya benar. Kadang-kadang malah pakai ayat. Pakai hadis. Namun dipahami dengan pemahaman yang menyimpang. Disinilah pentingnya memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi as-salaf yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hampir semua orang yang melakukan kesesatan atas nama agama mereka itu kalau ditanya dalilnya dia bisa keluarkan. Dia bisa tunjukkan ini ayatnya, ini hadisnya. Cuman dalam memahaminya dia pahami sendiri tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah bedanya. Golongan ahlus sunnah dan golongan-golongan yang menyimpang dalam memahami dalil, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Baik. Nah di sini yang kita akan bantah adalah pendapat-pendapat atau alasan-alasan yang membenarkan kesyirikan yang membenarkan kesyirikan padahal itu adalah pendapat-pendapat yang lemah dan perlu kita ketahui agar kita tidak terjerumus padanya jadi ini manfaatnya dua kita pelajari bab ini pertama agar kita tidak tertipu tidak terjerumus di dalam pemahaman ini di dalam kesyirikan karena mengikuti syubhat tersebut yang kedua agar kita bisa meluruskannya membantahnya baik di sini Syekh penulis Profesor Dr. Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala akan menyebutkan kepada kita Lima syubhat lima syubhat yang digunakan oleh orang-orang musyrik untuk membenarkan kesyirikan mereka. Pertama adalah berdalil dengan nenek moyang, pendapat nenek moyang atau warisan nenek moyang atau budaya nenek moyang. Ini yang pertama. Kenapa mereka melakukan syirik? Kenapa mereka enggak mau meninggalkan syirik? Mereka punya alasan. Apa alasannya? Nenek moyang kami juga melakukan syirik atau melakukan ajaran itu. Mereka enggak mau bilang syirik. Mereka yakin itu ajaran yang benar. Ini yang pertama. Dan kata Syekh, hampir-hampir seluruh golongan yang menyimpang menggunakan alasan ini Makanya dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang alasan ini yang digunakan oleh golongan-golongan yang menyimpang. Penulis menyebutkan diantaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin" illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun demikianlah kata Allah tidaklah kami mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad di satu negeri untuk memberi peringatan kecuali orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut akan berkata sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas ajaran ini dan sesungguhnya kami hanya mau mengikuti peninggalan mereka ini subhanallah ini alasan semua orang-orang musyrik dahulu dan Allah ingatkan juga di sini mereka adalah orang-orang yang sebenarnya Allah berikan nikmat berbagai macam fasilitas dunia dan inilah salah satu yang menjadikan mereka tertipu. Ya. Mereka mengira dengan dianugerahkannya kekayaan dan kemewahan dunia itu menunjukkan mereka berada di atas ajaran yang benar Padahal jemaah sekalian, Allah berikan nikmat dunia kepada kita itu sama sekali bukanlah dalil yang menunjukkan bahwa Allah cinta kepada seseorang atau menunjukkan bahwa apa yang diamalkan orang tersebut adalah benar sama sekali tidak yang menunjukkan cinta Allah kepada seseorang apabila dia diberikan nikmat hidayah sebab nikmat dunia itu rendah oleh karenanya Allah berikan kepada orang kafir dan orang muslim bukan hanya muslim kafir pun dikasih nah dalam ayat ini dikatakan Ketika para rasul memberi peringatan kepada mereka, apa jawaban mereka? Kami hanya mau mengikuti nenek moyang kami. Kami hanya mau mengikuti nenek moyang kami. Demikian pula kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ini Syekh mulai menjelaskan beberapa contoh yang lebih detail tentang ucapan kaum-kaum terdahulu. Allah mengatakan tentang kaum Nabi Nuh di dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 24. Tatkala Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Ya qaumi budullaha Malakum min ilahin ghairuh afala tattaqun?" Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja tidak ada bagi kalian sesembahan selain dia. Tidakkah kalian bertakwa? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Maka berkatalah sekelompok orang kafir dari kaumnya. Apa kata mereka? Ma hadza illa basharum mithlukum yuridu ayyatafaddala alaikum. Tidaklah Nuh itu kecuali manusia seperti kalian dia ingin mengungguli kalian walau sya'allahu la'anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi abainal awwalin kata mereka kalau saja Allah mau menurunkan seorang rasul tentu Allah akan turunkan malaikat ini kata mereka kemudian bagian akhir apa kata mereka ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami belum pernah mendengarkan ajaran ini pada nenek moyang kami terdahulu. Ya. Padahal yang sebenarnya adalah nenek moyang mereka sebelum terjadi kesyirikan mentauhidkan Allah. Cuman bapak dan ibu mereka yang bertemu mereka atau kakek nenek yang sempat mereka temui itulah yang mempersekutukan Allah. Adapun generasi sebelumnya mereka mentauhidkan Allah. Demikian pula tentang kaum saleh. Mereka berkata kepada beliau sebagaimana dalam surat Hud ayat ke 62. Apa kata mereka? Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna? Apakah engkau melarang kami untuk beribadah kepada sesembahan yang telah diibadahi orang tua kami? Perhatikan jemaah sekalian, itu alasan mereka. Alasannya orang tua. Ikut orang tua. Hati-hati. Orang tua ini adalah orang yang paling sayang kepada anak. Tapi ternyata orang tua berpotensi menjadi manusia paling jahat kepada si anak. Hati-hati. Menjadi manusia paling jahat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah. Fitrah artinya Islam. Fa abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi. Au yunasirani atau seorang Nasrani. Au yumajjisani atau seorang Majusi. Perhatikan hadis ini orang tua yang paling sayang kepada si anak ternyata yang paling berpotensi menjadi paling jahat kepada si anak. Iya. Maka hati-hati. Enggak -hati. semua yang disampaikan orang tua kita bisa kita telan begitu saja. Bisa kita ikuti begitu saja. Kalau sesuai dengan Al-Quran maka kita ikuti sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita ikuti kalau tidak maka tidak kita ikuti ini harus menjadi prinsip setiap muslim siapapun yang ngomong siapapun yang nyuruh kalau itu benar kita ikuti kalau salah nggak boleh kita ikuti kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita ikuti kemudian sama pula dengan kaum Nabi kaum Nabi Ibrahim. Mereka berkata kepadanya, "Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun." Bahkan kami mendapati orang-orang tua kami melakukan yang demikian itu, yaitu melakukan syirik. Maka itu saja yang kami ikut. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-74. Demikian pula Firaun berkata kepada Musa alaihi salam, Fama balul kurunil ula. Maka bagaimana dengan generasi-generasi yang telah berlalu? Surat Toha ayat 51. Artinya dia mau ikut itu saja, Enggak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Dia mau mengikuti generasi nenek moyangnya yang sudah berlalu yang juga mempersekutukan Allah. Dan ini pula yang diucapkan oleh orang-orang musyrik Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq mereka mengatakan tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami belum pernah mendengarkan yang ini pada agama yang terakhir yakni pada orang tua mereka kemudian mereka mengatakan tidak lain ini hanyalah ajaran dusta iya jadi Inilah syubhat yang pertama. Ikut nenek moyang, ikut orang tua, enggak mau mengikuti yang benar. Jamaah sekalian, orang tua kita enggak akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah iman dan amal soleh kita. Jadi, enggak semuanya apa yang dikatakan nenek moyang kita, apa yang diwariskan mereka, kita ikuti. Kalau benar kita ikuti, kalau salah jangan kita ikuti. Oleh karena itu Allah mencela dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-24 qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum apakah kalian masih akan mengikuti orang tua kalian padahal aku mengajarkan kepada kalian yang lebih mendapatkan petunjuk demikian pula dalam Al-Maidah ayat 104 awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun Apakah mereka akan masih mengikuti juga? Meskipun orang-orang tua mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun? Apakah mereka akan masih mengikuti juga orang tua mereka padahal orang tua mereka pun tidak mengetahui, tidak memahami sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Jadi jamaah sekalian, ini semua jawaban dari Allah akan kebodohan mereka. Kenapa kalian masih mau mengikuti orang tua kalian? Padahal mereka tidak mendapatkan petunjuk. Iya. Dan jemaah sekalian, sampai hari ini mereka masih menggunakan itu. Orang-orang yang bahkan sudah mengaku muslim sekalipun. Ketika kita ajarkan kepadanya yang benar, yang baik, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dia katakan, ini berbeda dengan ajaran nenek moyang kami. Ini berbeda dengan ajarannya orang tua kami. Ini berbeda dengan ajaran wali songo atau ajaran guru kami, wali kami. Itu alasan-alasan mereka. Padahal yang disampaikan kepada mereka jelas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Syekh juga mengingatkan kita kalau yang diajarkan orang tua kita adalah baik, maka tentu harus kita ikuti. Seperti ucapan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-38, "Wattaba'tu millata abahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba, maka nalana an nusyrika billahi min syai'." Dan aku hanya mengikuti agama nenek moyangku yaitu Ibrahim Ishak, Yakub dan kami tidaklah patut mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi, kalau nenek moyang kita mengajarkan yang baik, maka kita ikuti. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dalam surat At-Tur ayat ke-21. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka kami akan gabungkan keturunan mereka dengan mereka. Maksudnya apa? Akan dipertemukan lagi di surga. Jadi kita dan keluarga kita apabila sama-sama beriman nanti akan dipertemukan lagi di surga insyaallah taala. Baik. Ini syubhat yang pertama. Jangan kita ikuti dan harus kita ingatkan, kita bantah, itu bukan jawaban yang benar. Beralasan dengan ajaran nenek moyang itu bukan jawaban yang benar, itu bukan alasan yang benar. Baik. Yang kedua, alasan mereka bahwa yang penting adalah sudah mengucapkan la ilaha illallah Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun melakukan syirik, yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka imannya benar. Tauhidnya sudah benar. Ini syubhat yang kedua. Kenapa sampai muncul syubhat ini? Karena ada dalil yang mereka pegang, tapi mereka salah pahami. Contohnya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Demikian pula hadis miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Nah, ini adalah hadis. Secara sekilas kita melihat yang penting sudah ucapkan la ilaha illallah. Saya akan nggak perlu beramal lagi. Yang penting ucapkan la ilaha illallah. Ini yang jadi pegangan mereka. Maka jemaah sekalian, inilah yang saya katakan tadi, salah paham. Sebab memahami satu hadis nggak boleh hanya hadis itu saja dipegang, kemudian hadis lain dibuang. Karena kalau kita melihat hadis-hadis lain, ternyata yang dimaksud dengan mengucapkan la ilaha illallah ini harus disertai dengan amalan sebagaimana juga harus disertai dengan keyakinan. Itulah iman. Iman itu jamaah sekalian mencakup tiga bagian. Keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota tubuh. Ya, Jadi salah besar kalau mereka mengira cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah tanpa diyakini dalam hati atau tanpa diamalkan dengan anggota tubuh. Ya, Di antaranya yang membantah mereka adalah hadis Idban. Hadis Idban dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah haramkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian di sini ada dua bagian. Mengapa dia diharamkan atas neraka? Jadi neraka nggak akan membakarnya. Ada dua bagian yang dia miliki. Pertama dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian yang kedua dengan itu dia mengharapkan wajah Allah. Artinya apa? Dia nggak sekedar mengucapkan. Dia ucapkan disertai dengan keyakinan hati dan keikhlasan. Dan orang itu kalau dia ikhlas, maka pasti dia akan mengamalkan. Sebab di sini dikatakan dia mencari wajah Allah. Orang yang mencari wajah Allah mesti dia beramal supaya sampai kepada wajah Allah. Maksudnya apa? Sampai kepada wajah Allah supaya dia masuk surga dan setelah masuk surga orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat terbesar di dalam surga. Apa nikmat terbesar dalam surga? Ada yang tahu? Bidadari? Apa nikmat terbesar dalam surga? Melihat wajah Allah. Ini yang dimaksudkan di sini. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka untuk mencari wajah Allah, dia harus usaha. Dia harus beramal. Ini dalil yang membantah mereka. Kemudian dalil yang lain juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya kemudian hisapnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di sini hadis ini menjelaskan kepada kita kapan seorang itu menjadi muslim. Maka dia harus melakukan dua hal. Pertama dia ucapkan la ilaha illallah. Yang kedua dia ingkari atau dia salahkan semua sesembahan selain Allah. Jadi bukan sekedar mengucapkan, tapi harus ada keyakinan hati mengingkari semua sesembahan selain Allah, barulah dia menjadi muslim. Iya. Maka ini bantahannya bahwa tidak cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah saja, namun harus disertai keyakinan yang hati bahwa hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Semua sesembahan selain Allah adalah salah dan juga harus diikuti dengan amalan anggota tubuh yaitu semua ibadah kita hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Baik, ini syubhat kedua dan bantahannya. Kita masuk syubhat yang ketiga. Kata mereka, seseorang itu kalau dia sudah jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dia sudah masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, maka dia nggak mungkin lagi menjadi musyrik. Dia tidak mungkin lagi menjadi musyrik. Ya. Yang penting dia sudah masuk Islam. Dia sudah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan, maka sebenarnya itu bukan syirik kata mereka, sebab dia sudah masuk Islam. Sedangkan umat Islam tidak akan pernah lagi mempersekutukan Allah. Maka jemaah sekalian, syubhat ini terbantahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu. Dan hadis ini asalnya dalam riwayat Muslim, kemudian ada tambahannya di dalam riwayat Al-Barqani di dalam sahih beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hadis ini panjang, saya kutipkan potongan hadis yang terkait pembahasan kita. Beliau bersabda, "Wala takumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil authan." Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang akan bergabung dengan kaum musyrikin dan sekelompok umatku yang akan menyembah berhala. Jadi ini pengabaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi. Orang sudah masuk Islam kemudian menjadi murtad, menjadi kafir. Kenapa? Karena dia bergabung dengan kaum musyrikin atau dia menyembah berhala. Maka hati-hati jemaah sekalian. Oleh karena itu, seorang muslim itu harus punya sifat berlepas diri dari orang-orang kafir. Jangan ikut-ikutan mereka, jangan bergabung dengan mereka, baik bergabung secara fisik maupun bergabung dengan adanya sikap loyalitas kepada mereka. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali? Wali itu di dalam bahasa Arab, di dalam kamus-kamus bahasa Arab, demikian pula dalam kitab-kitab tafsir beredar pada empat makna. Yang pertama, orang yang kita cintai. Yang kedua, orang yang kita bersikap loyal kepadanya. Yang ketiga, orang yang kita jadikan penolong kita. Yang keempat, maknanya adalah as-sultan, pemimpin. Maka jangan jadikan mereka empat kriteria ini. Empat kriteria ini. Jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani satu dari empat macam ini. Kenapa? Karena itu akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Dan itu berarti kita sama saja menantang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah murka kepada mereka. Allah hinakan mereka. Kok kita mau-maunya mencintai mereka, bahkan meninggikan derajat mereka. Dan Allah ingatkan, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Ini ancamannya berat. Kok ada orang yang dianggap tokoh agama, sudah pernah belajar agama, mau-maunya bergabung dengan mereka, mendukung mereka. Subhanallah. Padahal ancamannya berat sekali. Wa يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ minkum fa Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali? Apakah menjadikan mereka orang yang dicintai, teman karib, orang yang kita setia kepadanya? ataupun pemimpin, sama, semua makna ini masuk. Maka dia bagian dari mereka. Jadi itu mungkin terjadi. Sudah masuk Islam, kemudian kembali menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Baik, ini syubhat yang keempat. Eh, apa yang ketiga ya? Yang keempat. Syubhat mereka yang keempat adalah mereka mengatakan bahwa para wali dan orang-orang soleh itu memiliki kedudukan di sisi Allah sehingga kita hendak menjadikan para wali tersebut sebagai perantara. Ya. Jadi itu alasan mereka menjadikan para wali tersebut sebagai perantara. Jemaah sekalian, syubhat ini telah dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya itulah itulah alasan orang-orang musyrik dahulu orang-orang musyrik dahulu juga beralasan dengan itu kami menyembah para wali menyembah orang soleh, menyembah berhala, apa tujuannya? Supaya mereka bisa lebih dekat kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya apa jemaah sekalian? Mereka beribadah kepada berhala itu bukan tujuan utama itu hanya batu loncatan, hanya tujuan antara. Maksudnya agar lebih dekat kepada Allah. Demikian pula orang yang melakukan syirik hari ini, mereka bilang, "Saya berdoa kepada para wali supaya doa saya diteruskan kepada Allah. Ibadah saya diteruskan kepada Allah." Maka itu tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Kemudian, di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah ada. Allah mengatakan kepada kita, wahai umat manusia atau wahai orang-orang yang beriman, berdoalah kepada Nabi atau berdoalah kepada wali. Nanti doa kalian diteruskan kepadaku. Tidak pernah. Yang ada adalah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Demikian pula Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada para sahabat, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan kepada Allah. Atau kalau aku mati, datanglah di kuburanku, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan kepada Allah. Tidak pernah. Apa yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan tidak ada satu riwayat pun setelah beliau wafat kemudian para sahabat mendatangi kuburan beliau untuk berdoa kepada beliau tidak pernah. Ya, juga tidak pernah berdoa dari jauh kepada beliau. Iya. Jadi ini yang diperintahkan kepada kita. Berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh makhluk dijadikan perantara. Iya. Walaupun mereka mengatakan Inilah syubhat mereka. Para wali itu kan kedudukannya tinggi, dekat di sisi Allah. Maka kita minta melalui para wali agar diteruskan kepada Allah. Ya, jadi ini yang kita katakan tadi, syubhat kayaknya kelihatan kedengarannya benar. Benar juga ya. Para wali kan dekat di sisi Allah. Ya, kalau kita minta langsung sedangkan kita bukan orang yang dekat dengan Allah. Berarti harus minta kepada orang yang dekat dengan Allah. Ini kedengarannya benar, tapi hakikatnya salah besar. Iya. Dan juga jemaah sekalian, sebenarnya mereka juga punya alasan lain. Alasan yang apa namanya? kelihatannya masuk akal. Tapi sebenarnya sangat salah fatal. Ya, bahkan kesyirikan. Apa alasan mereka? Mereka bilang, kan sama seperti presiden atau raja di dunia. Kita kan rakyat biasa, nggak mungkin bisa ketemu dengan presiden. Kalau kita butuh kepada presiden, butuh bantuan, ya, butuh untuk menyampaikan aspirasi, maka harus melalui perantara. Apakah melalui menterinya, melalui ajudannya, atau siapa saja yang dekat dengannya. Maka jemaah sekalian, ini kedengarannya benar. Inilah yang namanya syubhat. Inilah yang namanya syubhat. Kedengarannya benar, tapi hakikatnya salah besar. Kenapa? Karena pertama itu tidak berdasarkan dalil, yang kedua, orang yang mengatakan demikian secara tidak langsung dia menyamakan Allah dengan makhluk, dengan raja di dunia atau presiden. Iya kan? Dia sudah menyamakan Allah dengan presiden yang butuh kepada perantara. Padahal presiden itu perlu, perlu dia pembantu, perlu dia perantara untuk kita sampaikan aspirasi kita karena memang dia lemah Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat, lagi maha mendengar. Andai seluruh makhluk, seluruhnya tanpa terkecuali berkumpul di satu tempat. Kemudian semuanya meminta dengan bahasa yang berbeda dan permintaan yang berbeda-beda. Niscaya Allah maha mampu mengabulkan semuanya saat itu juga dan tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali seperti air yang dikeluarkan satu tetes. Iya. Bagaimana mungkin disamakan dengan raja di dunia? Baik. Syubhat yang terakhir, yang kelima. Mereka beralasan untuk mendapatkan syafaat atau minta syafaat. Maka jawabannya adalah alasan untuk minta syafaat kemudian mereka mempersekutukan Allah dengan dalih supaya dapat syafaat, ini juga alasan orang-orang musyrik dahulu. Sama persis. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18. وَيَأْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا إِنْدَ اللَّهِ Mereka menyembah selain Allah, yang tidak sedikit pun bisa membahayakan mereka, tidak pula bisa memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, sesungguhnya yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Jadi jamaah sekalian, sama persis dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, mereka berdoa kepada selain Allah, berharap bermohon bertawakal kepada selain Allah dengan harapan mendapatkan syafaat. Oleh karena itu Allah dalam Al-Qur'an menegaskan kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Dan Allah tegaskan dalam surat An-Najm ayat ke-26, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyak malaikat di langit. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama menjelaskan syafaat itu tidak akan diberikan kepada seseorang kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama, izin Allah kepada asy-Syafi' kepada yang memberi syafaat. Ini syarat yang pertama. Artinya apa? Orang yang memberi syafaat itu bukan karena syafaat itu milik dia. Melainkan itu adalah milik Allah yang Allah izinkan kepada sebagian makhluknya untuk memberi syafaat. Maka salah besar kalau syafaat itu kita minta kepada selain Allah. Contohnya siapa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kelak di hari kiamat Allah akan anugerahkan izin untuk memberi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa idni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Artinya apa? Itu sebenarnya bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah kaprah kalau kita minta kepada beliau di dunia ini belum dikasih kepada Nabi SAW. Nanti di akhirat baru beliau diberikan izin untuk memberi syafaat. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ini yang lebih penting. Ridollahi lil masfu'ilah. Ridho Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Artinya apa? Walaupun yang mau memberi syafaat itu, dia hendak memberi syafaat kepada seseorang, tapi orang itu tidak Allah ridhoi, maka tidak mungkin. Tidak mungkin dia mendapatkan syafaat. Iya. Dan jemaah sekalian, ini poin penting, perlu dicatat. Allah tidak akan meridhoi kecuali orang yang benar-benar mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Iya. Ini poin penting yang perlu dicatat. Allah tidak akan meridhoi orang yang berbuat syirik kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ghafir ayat ke-18. malidh min hamimi wala syafi'in yuta' tidak ada bagi orang-orang musyrik yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Ini poin pentingnya. Allah tidak akan ridho kepada orang yang mempersekutukan Allah. Jadi siapa yang sudah berbuat syirik tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan syafaat. Sementara yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka mempersekutukan Allah dengan dalil dengan alasan supaya mendapatkan syafaat. Aneh. Padahal justru orang yang sudah mempersekutukan Allah, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, ketika sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang akan berbahagia dengan syafaatku, syafaatmu pada hari kiamat? Ini pertanyaan Abu Hurairah Ya Rasulullah, siapakah orang yang akan berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Dialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ya, dan tadi sudah kita bahas syubhat yang kedua bahwa la ilaha illallah yang dimaksud mengucapkan di sini bukan sekedar mengucapkan tapi diyakini kebenarannya dengan hati bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Semua sesembahan selain Allah adalah salah dan disertai dengan amalan anggota tubuh yaitu kita mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah orang yang akan berbahagia dengan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Jemaah sekalian, walaupun dia melakukan banyak dosa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan salah satu pihak yang akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat adalah umat beliau yang banyak dosa, tapi dengan syarat bukan dosa syirik, bukan dosa kekufuran. Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar yang tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran dari umatku. Jadi jamaah sekalian, artinya apa? Sejelek-jelek umat Islam, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, selama dia masih muslim, karena dia tidak melakukan syirik dan kekufuran, kalaupun dia sudah dipastikan masuk neraka, bisa saja dia selamat. Dengan apa? Dengan syafaat. Atau bisa juga dia sudah sempat masuk namun dengan syafaat dia keluar lebih cepat. Ya, entah lebih cepatnya seribu tahun atau dua ribu tahun kita nggak tahu. Yang pasti tidak boleh kita meremehkan azab neraka. Ya, walaupun sebentar tidak ada yang bisa sabar. Artinya kita hendaklah menjauhi semua perbuatan dosa baik kesyirikan, kekufuran maupun dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, hanya saja harus kita paham, seorang muslim sebanyak dan sebesar apapun dosanya, pertama masih ada kemungkinan diampuni walaupun dia nggak taubat. Walaupun dia nggak taubat. Ya, sebagaimana sudah pernah kita bahas tentang surat An-Nisa ayat ke-48. Kemudian yang kedua, bisa saja dia mendapatkan syafaat Kemudian yang ketiga, kalaupun dia sudah masuk neraka, dia tidak kekal di neraka. Itu perbedaan orang muslim pelaku dosa besar dengan orang-orang kafir dan musyrik. Bagaimana mungkin setelah mengetahui ini, lalu ada yang mengatakan walaupun dia kafir, dia lebih bagus daripada muslim. Ini nggak masuk akal kalau ada orang muslim yang mengatakan demikian. Karena kekafirannya itu menutupi semua kebaikannya. Kesyirikannya itu menutupi semua kebaikannya. Dan dengan sebab kekafiran serta kesyirikan itu, Allah murka kepadanya. Masa ada orang beriman kepada Allah, memuji-muji dia. Padahal dia tahu Allah murka kepadanya. Allah menghinakan dia. Itulah karena tidak mempelajari agama dengan benar, terutama ilmu tauhid yang benar dan keyakinan Islam yang sebenarnya. Walhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan lima alasan atau lima syubhat orang-orang yang melakukan syirik untuk membenarkan syirik mereka. Semuanya tidak berdasarkan dalil yang sahih atau dalilnya tidak dipahami dengan pemahaman yang benar. Masya Allah pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan memasuki uh, pembahasan yang sangat penting yaitu tentang macam-macam kesyirikan ya ini termasuk bab yang cukup panjang makanya kita bahas secara bertahap mungkin kita bahas satu-satu atau dua setiap kali pertemuan macam-macam kesyirikan baik sampai di sini ada pertanyaan saya persilahkan Baik. Ya. Ini pertanyaan bagus. Ini tambahan syubhat. Tadi sudah kita bahas lima. Syubhat mereka banyak, bukan hanya lima ini. Mungkin salah satunya ini. Orang yang melakukan syirik, ternyata dia punya kesaktian. Ya kan? Berarti benar dong dia. Kalau dia nggak sakti, masa salah? Ya. Jadi itu logika mereka. Ya. Kalau dia sakti nggak mungkin salah. Ya. Dia seakan-akan mereka mengatakan dia dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat ilmu kesaktian, ilmu goib, ilmu kanuragan. Ya. Maka jemaah sekalian, jawaban yang pertama, tidak ada dalil yang menunjukkan orang yang punya kesaktian berarti apa yang dia amalkan itu benar. Tidak ada dalil kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mereka punya mukjizat sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia biasa itu menunjukkan mereka benar adapun manusia biasa kalau muncul dari mereka hal yang aneh atau hal yang luar biasa, sakti, ya. Itu sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan berarti dia benar. Tidak ada. Yang menunjukkan kebenaran seseorang itu adalah ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pernah dipesankan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, kalau kamu lihat orang yang terbang di udara atau berjalan di air, jangan kamu tertipu. Jangan kamu percayai dia, jangan kamu benarkan amalannya sampai kamu cocokkan dulu dengan Al-Quran dan Sunnah atau lihat itibaknya kepada Rasulullah Sallallahu Itu yang menjadi patokan kebenaran, Itibak peneladanan kepada Rasulullah Sallallahu Itu yang pertama. Yang kedua, kesaktian itu setan pun mudah untuk melakukannya kepada manusia. Ya. Bahkan yang namanya tenaga dalam dan ilmu kebal semuanya itu permainan setan. Semuanya itu sihir, tidak ada dalam Islam. Demikian pula yang mereka sebut ilmu putih itu semuanya sihir. Tidak ada dalam Islam yang namanya ilmu putih, hitam, merah, kuning, hijau, tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Itu semuanya mengada-ada dalam agama, bahkan termasuk kategori sihir. Itu semua tipuan setan. Ya. Dan itu mudah saja setan melakukan itu. Mudah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan mereka setan itu bersaf-saf berbaris sampai ke langit, ke langit dunia atau ke satu tempat di bawah langit. ya Artinya apa? jumlah mereka sangat banyak dan tubuh mereka ringan sampai bisa melakukan hal yang luar biasa seperti itu. Ya. Kemudian ifrit dari kalangan jin. Dia bisa secepat kilat. Dia menawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mampu memindahkan kursinya Ratu Sabak dalam kecepatan yang luar biasa. Ya. Jadi hal itu mudah saja dilakukan oleh syaitan. Allah berikan kepada mereka ujian. Itu sebenarnya ujian bagi mereka dan bagi kita. Ya. Apakah mereka akan mempergunakan apa yang Allah berikan itu untuk kebaikan atau untuk kejelekan? Jadi mudah saja bagi setan untuk apa namanya seperti menghilang. Sebenarnya dia enggak menghilang, tapi dia cepat. Ya. Dia nggak menghilang, nggak ada yang bisa menghilang. Ya. Tetapi dia cepat. Dari sini, dari timur ke barat dalam waktu yang sangat cepat sekali. Ya. Itu mudah bagi syaitan. Makanya jangankan muslim, orang-orang yang jelas kafir pun punya yang seperti itu, iya kan? Ya, orang-orang yang sudah jelas kafir dia bisa terbang di udara, bisa berjalan di air, bisa uh, kebal senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat cepat, lebih cepat, bisa lebih cepat dari pesawat. Ya. Kenapa? Dibantu syaitan. Jadi itu hal yang sebenarnya bagi syaitan hal yang mudah. Maka itu sama sekali tidak menunjukkan orang yang melakukannya adalah benar. Iya. Kemudian jawaban yang ketiga. Bahwasannya ilmu-ilmu kesaktian itu yang mereka miliki kalau itu benar tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah mendahului. Ini kaidah agama yang sangat penting. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya sesuatu itu baik, pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sudah mendahului kita. Kalau mereka belum pernah lakukan, maka itu pasti salah. Iya, itu pasti salah. Jadi jadikan kaidah. Jadi mau dia mau dikatakan ilmu gaib atau ilmu kebal, ilmu sakti, kalau itu tidak pernah dilakukan, tidak ada pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka itu sudah pasti salah. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Kemudian jawaban yang keempat. Kalau yang dimaksud ilmu gaib di situ meramal kejadian di masa depan, itu namanya gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka itulah yang disebut dengan perdukunan. Ya. Justru itulah yang disebut dengan perdukunan. Bagaimana bisa dikatakan ajaran Islam? Perdukunan itu artinya di antara apa namanya prakteknya adalah iddia ilmil gaib, meramal masa depan. Ya, mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Padahal Allah telah tegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui seorang pun di langit maupun di bumi perkara gaib itu kecuali Allah. Ya. Ini diantara jawabannya. Ya. Kepada apa namanya orang yang memiliki syubhat tersebut wallahu alam. Baik. Ah. Jadi ini tambahan lagi syubhat yang lain. Selalu berdalil berdalil dengan Syekh Abdul Qadir Jelani. Iya. Pertama jemaah sekalian, kisah-kisah tentang karomah Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada yang benar dan kebanyakan fiktif. Makanya saya sarankan buku bagus dibaca. Cuma saya lupa judulnya. Tapi ada judul terjemahannya saya ingat. Buku putih Syekh Abdul Qadir Jelani. Itu judul terjemahannya. Saya lupa judul aslinya. Dan kalau tidak salah itu adalah uh, disertasi atau tesis salah seorang mahasiswa di salah satu universitas Islam di Makkah atau Madinah. Jadi beliau meneliti uh, kehidupan Syekh Abdul Qadir Jelani menurut sumber-sumber yang terpercaya. Iya. Menurut sumber-sumber yang terpercaya dan langsung juga dari kitab-kitab beliau. Kesimpulannya beliau adalah seorang ahlu sunnah. Seorang ulama ahlu sunnah. Dan seorang yang soleh. Dan memang ada kisah-kisah nyata karomah beliau. Tapi kebanyakan yang dinisbatkan kepada beliau ini diteliti dalam buku tersebut adalah fiktif, palsu. Iya. Apakah terkait dengan karomah atau terkait dengan ajaran? Iya. Kadang berlebih-lebihan karomahnya. Iya. Atau terkait dengan ajaran dikatakan ini ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani padahal beliau nggak pernah mengajarkan demikian. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, andai benar sekalipun betul-betul itu karomah, betul-betul itu ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani, sama saja. Itu bukan dalil. Dalil yang Allah tetapkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Sudah. Itu saja. Nggak ada lebih daripada itu. Iya. Jadi bukan dalil. Bukan dalil untuk membenarkan satu ajaran apabila orang yang mengajarkannya memiliki karomah. Tidak ada dalam syariat seperti itu. Jadi bagaimana? Kalau ajarannya syekh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Lepas dari benar atau tidak penisbatan ajaran itu kepada beliau. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita amalkan. Kalau tidak, kita tidak boleh mengamalkannya. Iya. Ini kesimpulannya. Walaupun syekh siapapun. Kemudian jemaah sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita pelajari biografi para ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan imam yang empat. Ya, imam mazhab yang empat dari segi keutamaannya, dari segi kesolehannya, dari segi ilmunya. Syekh Abdul Qadir Jalani nggak ada apa-apanya dibandingkan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Apalagi mau dibandingkan dengan generasi tabi'in atau generasi sahabat, lebih tidak ada apa-apanya. Imam-imam besar yang ini saja, imam yang empat, semuanya berpesan. Kalau kami salah, jangan ikut. Kalau kami salah jangan ikut. Bahkan ada yang keras sampai mengatakan haram mengikuti pendapat saya sebelum dicocokkan dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu imam-imam besar lebih soleh, lebih berilmu dibanding Syekh Abdul Qadir Jelani. Iya. Jadi sebenarnya mereka itu gulu, berlebih-lebihan kepada Syekh Abdul Qadir Jelani. Iya. Jadi beliau manusia biasa, seperti kita juga. Yang bisa benar, bisa salah. Bukan syarat menjadi wali itu selalu benar terus, tidak. Wali itu syaratnya hanya ada dua saja. Allah sebutkan dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu namanya wali. Beriman dan bertakwa. Makin beriman dan makin takwa, makin tinggi derajat perwaliannya di sisi Allah. Dan bukan syarat dia menjadi wali harus punya karomah terlebih dahulu tidak. Dan bahkan jamaah sekalian, karomah itu bisa jadi Allah berikan kepada seseorang karena imannya lemah. Kenapa diberikan karomah? Supaya imannya kuat. Iya, makanya dalam sejarah karomah itu pada generasi tabi'in justru lebih banyak dibandingkan di generasi sahabat. Kenapa? Karena sahabat untuk menguatkan iman mereka sudah cukup lihat mukjizat. Sementara di generasi tabi'in nggak ada mukjizat lagi kecuali Al-Qur'an. Maka Allah berikan lebih banyak karomah pada generasi tabi'in. Jadi jangan dikira dia sudah banyak karomah berarti dia lebih tinggi daripada yang lain tidak. Itu bukan tanda. Seseorang diberikan karomah sedikit pun bukan tanda berarti dia lebih mulia daripada yang lain. Tidak. Justru sebaliknya, bisa jadi dia mendapat karomah karena apa? Justru karena imannya lemah. Allah memberikan pertolongan kepadanya dengan karomah supaya dia dapat apa namanya? lebih menguatkan imannya. Iya. Jadi karomah itu tidak sedikit pun sebagai tanda apa yang diamalkan seseorang sudah benar semua, tidak yang menjadi tanda yang menjadi dalil adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat itu artinya at-tawassut lil ghair li jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Menjadi penengah untuk seseorang demi mendapatkan satu manfaat atau menolak satu mudarat. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada umatnya yang melakukan dosa yang seharusnya dia mendapatkan azab neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia selamat. Iya. Itu syafaat di akhirat. Dan syafaat di akhirat ada macam-macam. Di antaranya orang yang sudah seharusnya masuk neraka dengan syafaat apakah syafaat nabi atau syafaat syuhada atau syafaat ulama atau syafaat orang saleh, dengan itu dia selamat. Iya. Tapi dengan syarat itu tadi Allah meridhoi dia mendapatkan syafaat. Siapa yang Allah ridhoi? Orang yang tidak berbuat syirik. Ya. Orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mau ke mana, Akhi? Udah mau jalan? Mau jalan? Apakah kita harus menanyakan suatu dalil tentang satu ibadah? Iya, kita harus tahu dalilnya. Ibadah apapun. Walaupun kita enggak hafal, yang penting kita tahu. Kalau kita hafal lebih bagus. Kita hafal lebih bagus. Tapi kita harus tahu. Yang penting harus tahu itu berdasarkan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Jadi akan ditanya, amal kita berdasarkan ilmu atau tidak? Itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Pendengaran, penglihatan dan hati kita. Iya. Makanya ulama menyebutkan kaidah hukum asal ibadah itu adalah haram. Haram beribadah. Sampai ada dalil yang menunjukkannya baru kita lakukan. Ya, ingat selalu kaidah ini. Haram hukumnya beribadah kecuali ada dalil yang apa namanya membuat apa menunjukkannya menunjukkan disyariatkannya sebaliknya dalam perkara duniawi hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Ya, jangan dibalik. Ya. Agama ibadah semuanya mau dia lakukan. Ya, sampai cari dalil yang melarang. Ya. Dalam masalah duniawi takut-takut, nggak berani berinovasi. Ya, enggak berani berkreasi. Ya. Ini salah masalah agama malah banyak inovasi. Ya. Apa hukum jika kita meminjam uang saat berada di dalam masjid? Sepatutnya dihindari karena masjid itu dibangun untuk urusan-urusan ibadah. Nabi SAW bersabda, "Inna hadhil masajid Sesungguhnya masjid-masjid ini la yasluh li syai'in min hadhihi al-qadarah. Innama hiya li dzikrillahi was-salati wa qiraatil Qur'an. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Masjid-masjid ini kata beliau tidaklah patut dikotori sedikit pun. Hanyalah masjid-masjid ini dibangun untuk apa? Untuk zikir kepada Allah, untuk solat dan membaca Al-Quran. Jadi itu tujuan dibangunnya masjid. Tidak sepatutnya urusan-urusan dunia kita bicarakan di masjid. Apalagi sampai terjadi transaksi. Itu lebih terlarang lagi. Apakah transaksi pinjam meminjam, hutang piutang, dan lebih parah lagi adalah transaksi jual beli.